Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, fa ammal kafiru fayaqulu ha ha la adri. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan ha ha aku tidak tahu, tidak bisa menjawab sama sekali hingga akhirnya mereka pun disiksa dengan siksaan kubur. Adapun golongan yang ketiga disebutkan di dalam hadis Asma ibni Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan di dalam sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Wa ammal munafiku wal murtabu fayakulu sami'tu an-nasa yaqulu syai'an fakultuhu adapun orang-orang munafik ataupun orang-orang yang mereka ragu dengan kebenaran agama Islam ini mereka hanya mengatakan sami'tu an-nasa aku dahulu mendengar manusia Yaqulu syai'an berkata tentang sesuatu ini dan itu. Fakultuhu maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Tidak bisa menjawab dengan benar. Fal billah maka dari itu Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Dijadikanlah tiga pertanyaan ini sebagai tiga landasan pokok bagi seorang muslim di mana agar supaya kita bisa menjawab tentunya pelajarannya tatkala kita masih hidup. Bukan ketika kita sudah masuk liang kubur. Nah, oleh karena itu <clears throat> kita selalu mewaspadai diri-diri kita. Dari sifat kebodohan tidak mengerti ilmu agama. Tentunya ketika seorang menyadari maka dia akan menundukkan sayap kebesarannya, akan menundukkan baju kehormatannya. Dia tanggalkan untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian mencari keriduannya, mempelajari ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam pembahasan kita kali ini akan membahas tentang isla, dinul ma'rifatu dinil Islam. Mengenal tentang agama Islam. Kenapa demikian? <clears throat> Karena dikatakan oleh para ulama. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Malam ya'rif syai' adahu. Orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu maka dia akan menjadi senang memusuhi sesuatu tersebut. Seorang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan memusuhi atau menjadi musuh sesuatu tersebut. Maknanya yang akan kita pelajari, apakah itu Islam? Seorang tatkala tidak mengenal Islam dengan benar, Seorang tatkala tidak mengerti apa itu Islam secara hakiki, maka tatkala dinampakkan kepada mereka, didatangkan, diarahkan, dan didorong, dipanggil untuk kembali kepada Islam, mereka justru memusuhi karena tidak mengenal hakikat apa itu Islam. Maka marilah kita mendengarkan penjelasan beliau al-muallifu rahimahullah dalam kitab Salasatil Usul. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala qala al-aslu tsani pokok yang kedua yakni ma'rifatu dinil islami bil adillah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'rifatu dinil Islam. Agama Islam bahasa Arabnya dinu al-Islam. Apa itu ad-din? Nah, ad-din di dalam Al-Quran datang dengan beberapa makna. Di antaranya makna adalah agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Inna dina indallahil islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya ad-din bahasa Arab yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan Allah menegaskan pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke yang ke-85 Allah menyatakan فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Barang siapa yang mencari ghairul Islam selain Islam dinan. Dia jadikan sebagai din. Dia jadikan sebagai din, maka tidak akan Allah terima darinya dan dia termasuk nanti di akhirat golongan orang-orang yang merugi. Apa makna din? Yang itu kalau kita sering mendengar agama Islam. Din di dalam bahasa Arab diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullahu taala dalam hasyiah beliau mengatakan ad-dinu at-ta'atu wa tauhidu wa jami'u ma yuta'abbadu bihi yang namanya din adalah at-ta'at din atau agama kandungannya adalah ketaatan wat tauhid dan bertauhid mengesahkan Allah wa jami'u ma yuta'abbadu bihi dan seluruh perkara yang kita mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengannya itu namanya ad-din itu namanya ad-din yakni agama Jadi agama Islam, ad-din adalah at-ta'at, ketaatan, atau tauhid mentauhidkan Allah, dan segala apa yang kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengannya. Itu yang namanya ad-din. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa Beliau menyatakan dalam bab ini ma'rifatu dinil Islam. Kita hendak mengetahui, mengenal tentang Islam. Mengenal tentang din, ketaatan, tauhid dan juga seluruh apa yang kita beribadah kepadanya yang disebut Islam tadi. Namun bil adillah dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil dalil. Seorang mengenal Islam harus didasari dengan dalil. Nah, harus didasari dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Di sana beliau menyatakan menerangkan tentang ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yakni ma'rifatud dini bil adillah. Ae maknanya anna ma'rifata dinil Islam bahwasanya seorang yang ingin mengetahui hakikat ketaatan, hakikat tauhid dan juga peribadatan di dalam agama Islam, la takunu bitaklidi atau takunu bitaharrus. Naam, an min indil insan. Nah, barakallahu fikum. Ucapan beliau bahwasanya kita mengenal agama Islam ini harus dengan dasar dalil. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengenal ketaatan, mengenal bentuk-bentuk peribadahan di dalam agama Islam ini tidak boleh dengan taklid. Dengan apa? Taklid. Taklid itu apa? bebek ikut-ikutan. Bebek ikut-ikutan lah kulon derek mawon. Sing penting tuku rek gambar kucing. Apa? Kulon derek saking winking terus nah, ini tidak demikian ya. Namun seorang di dalam beragama tidak boleh taklid atau takunu bitaharrus bitakharrusi min indil insan atau dengan mengarang-arang membuat kedustaan-kedustaan dari sisi manusia. Menurut saya demikian. Pasnya begitu, cocoknya begini apiknya kayangatan. Ini tidak demikian di dalam beragama. ad yang namanya din kalau din itu artinya tadi ketaatan. Dinul Islam la buddalahu min adillah harus ada padanya dalil. Dalil apa itu dalil? Dalil adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kepada tujuan. Nah, ini dalil. Kalau tujuan kita yang kita cari adalah agama. Yang kita cari adalah ketaatan. Yang kita cari peribadahan kepada Allah. Maka yang bisa menunjukkan untuk sampai kepada sana kita menyatakan ini ketaatan, ini ibadah, ini sampai kepada Allah adalah minal kitabi was sunnah. Dari kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dalil. Jadi kita mengenal agama Islam ini harus dengan dasar Al-Quran dan sunnah. Diterangkan oleh beliau Amal insanul ladzi la ya'rifu dinahu. Adapun orang yang tidak mengenal agamanya dengan dalil, wa innama yuqallidun nas hanyalah dengan sekedar ikut-ikutan kepada manusia. Maka wa yakunu im'atan ma'an nasi sehingga orang tersebut yang penting mengalir bersama manusia. Manusia berjalan ke utara, kita ikut ke utara. Manusia berjalan ke selatan, kita ikut ke selatan. Manusia berdiri, kita ikut berdiri. Manusia duduk, kita ikut duduk. Maka yang seperti ini kata beliau, fahada lan ya'rifad dina. Maka orang yang modelnya seperti ini, tidak akan dia mengenal agama Islam dengan benar. Nah, tidak akan mengenal agama Islam dengan benar. Nam, wahariyun, kata beliau dan sangat pantas bihi atasnya annahu idza suila anhu fil qabri kalau dia nanti ditanya di kuburan an yakul dia akan menjawab ha ah, ah, ha la adri aku tidak tahu samituna sayaqulu syai'an aku dahulu mendengar manusia mengatakan sesuatu Fakul tuhu maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Enam, sing sopo nandur panen. Di dunia dia tanamannya sekedar ikut-ikutan. Enam, ikut dengan apa yang ada di atasnya manusia. Ngeli bahasa kita. Nge? Ngeli. Maka yang seperti ini kata Syekh. Lan ya'rifa dinahu Orang yang modelnya seperti itu, ngalir ke sana, ngalir ke sini bersama manusia, tidak melihat ada dalilnya atau tidak. Nah, maka yang seperti ini tidak akan bisa pernah orang tersebut mengenal agama Islam dengan benar. Karena patokan mereka yang penting kita mengalir bersama manusia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh ditegaskan fawajibun. Maka wajib alal insan atas seorang manusia an ya'rifa dinahu bil adillah untuk mengenal agamanya dengan dalil-dalil. Kalau bicara agama, dalilnya apa? Minal kitab wa sunnah. Dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wala alihi wasallam. Naam. Wala ya'rifu hadza wala yu'rafu hadza. Dan tidaklah bisa dikenal Al-Qur'an dan sunnah ini arahannya mau kemana illa bitta'allum kecuali kalau orang tersebut mau belajar mau bela belajar sehingga di sini Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belajar ilmu agama ini merupakan kewajiban yang sangat. <coughs> Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Maka talabul ilmi mencari Belajar itu namanya mencari, dikatakan tolap, mencari ilmu agama. Ini adalah faridotun. Kalau wajib, sekedar wajib bahasa Arabnya fardun. Apa? Fardun. Kalau faridoh ini adalah syigoh mubalaghah. Ditambahi huruf ya faridotun. Dalam kaidah bahasa ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Ditambahnya huruf ini kadangkala memberikan faedah ditambah artian makna. Sehingga faridhatun maknanya sangat-sangat wajib. Nah, kalau sekedar fardun sudah wajib. Faridhatun betul-betul kewajiban yang ditekankan atas seorang muslim dan muslimah. Kenapa demikian? Karena kita harus membangun agama ini di atas dalil. Nah, di atas dah dalil. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau <coughs> menerangkan bahwasanya prinsip yang ketiga ini yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah mengenal agama Islam ini dengan dalil. 6. Mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kenapa kau harus dengan dalil? Karena yang namanya agama, ad-din, bahasa Arab, tadi artinya apa? To'at, tauhid, dan segala sesuatu yang akan kita jadikan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inilah Islam bentuknya ketaatan, bentuknya bertauhid, bentuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang ditegakkannya di atas dalil, bukan sekedar apa namanya taklid ataupun imatan ma'anna sekedar mengalir bersama manusia manusia. Namun dengan dalil. Kalau ternyata manusia berjalan di atas suatu perkara yang kita tahu itu ada dalilnya yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun siap untuk memundi-mundi, siap untuk mengamalkannya. Sebagai misal, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' atau dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali dengan hak kecuali hanya kepada Allah dan berbak agar kalian berbakti kepada kedua orang orang tua. Oh, ada dalilnya. Demikian pula banyak ditambah beberapa tempat. Dalam surat An-Nisa 36 Allah menyebutkan. Demikian pula di dalam surat Luqman. Di sana Allah menyebutkan. Wawassoynal insana biwalidaihi ihsana. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia. Untuk berbuat bakti kepada dua orang tuanya. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Berarti ada dalilnya, ya ada dalilnya. Namun bukan mutlak berbaktinya kalau begitu apa yang diperintahkan orang tua harus kita taati dilihat lagi ada dalilnya atau tidak. Karena Allah Ta'ala menyatakan Nam dalam surat Luqman Wawassainal insana biwalidayhi ihsana Terus dan seterusnya bahwasanya Allah taala berfirman di sana dalam surat Luqman barakallahu fikum Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa Dan apabila kedua orang tuamu jahadaka memaksamu dengan sangat memaksamu dengan sangat untuk kalian berbuat sekutu bagi Allah. Berbuat syirik. Berbuat sih syirik. Yang itu tidak ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya syirik. Fala huma. Janganlah kalian mentaati keduanya. Apakah kita harus lari, apakah kita harus durhaka kepada orang tua? Kita tidak akui dia sebagai orang tua kita. Tidak demikian. Kita tidak mentaati. Akan tetapi wasohib huma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di muka bumi ini, di dunia ini dengan cara baik. Mereka butuh bantuan kita selama itu bukan perbuatan dosa. Wajib bagi kita melaksanakan berbakti kepada kedua orang tua. Mereka butuh dari apa yang lebih dari kita harta kita, tenaga kita, kemampuan kita, maka kita wajib membantunya dan mereka yang paling berhak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Nah, di sini bukan mutlak tentunya yang tidak memutoh, memutorotkan. Barakallahu fikum. <clears throat> maka di sini lihatlah dan berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita ilmui ini sangat besar, merupakan ibadah yang paling besar di antara ibadah muamalah kepada manusia. Nam, dahulu ada seorang muhabram atau tabi'in bernama Uwais Al-Qarni yang dia hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman. Dan Nabi berada di kota Madinah, jauh. Kalau pakai pesawat saja, dua jam setengah kurang lebih. Ya. Kalau pakai mobil, 30 jam kurang lebih. Nah, berarti jauh ya, jauh. Lah ini <clears throat> sudah mendengar Nabi diutus. Namun tidak bisa bertemu dengan Nabi. Sebab terhalang harus merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, harus dia berbakti kepada ibunya hingga akhirnya Nabi tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun Allah dari langit memberitahukan tentang kebaktian Uwais Al-Qarni ini. Hingga akhirnya Rasul berwasiat kepada Umar. Kalau nanti suatu ketika datang rombongan haji dari negeri Yaman, maka tanyakanlah ada bersama kalian Uwais Al-Qarn dari negeri Korn disebutkan tanda-tandanya oleh Nabi. Nah, kenapa? Dan kalau kau bertemu, mintalah kepada dia untuk mendoakanmu kepada Allah. Mintakan ampunan. Maka Umar bin Khattab setiap kali ada rombongan datang. Ada bersama kalian Uwais, tidak ada. Ada bersama kalian Uwais, hingga akhirnya Allah pertemukan. Dan disampaikanlah oleh Umar ibn Khattab hal yang demikian. Maka Uwais pun merasa kecil. Aku adalah seorang yang tidak dikenal. Dan keberadaan Uwais di negerinya bukanlah orang kaya. Dia hanyalah seorang penggembala kambing yang dihinakan oleh masyarakatnya. Tidak dikenal. Nah, barakallahu fikum. Maka Umar pun mengkhabarkan aku melakukan demikian dengan sebab Rasul telah memberitahu memberitahukan. Maka Uwais pun mendoa, memintakan ampunan bagi Umar bin Khattab. Asyahid di sini, di sini lihatlah dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua, seorang diangkat kedudukannya di dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kita katakan hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebagai ibadah. Baik ibadah yang bentuknya sholat, zakat, puasa, haji, ataupun yang lainnya yang kita harapkan nanti betul-betul menjadi pemberat amalan catatan kebaikan pada hari kiamat, maka harus didasari dengan dalil. Nah, ada dalilnya kita ikuti. Kalau tidak maka kita tolak. Sebagai misal tadi Allah mengingatkan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah sekaligus untuk tidak mentaati kedua orang tua dalam hal-hal yang terkandung padanya kesyirikan juga perintah Allah. Nah, sehingga jangan sampai kita buta. Contoh orang tuanya memerintahkan, "Nak, tolong kamu letakkan kupat ini digantung di pintu." Karena katanya kalau ini digantung di pintu, gunung selamat aman. Ya nggak akan bergetar. Ini namanya syirik. Kalau begitu ditaati atau tidak? Lo berarti durhaka. Apa abote gantung kupat? Ya. Tenaga ya ora butuh demikian ya. Kok ora gelem? Nah, demikian. Mungkin orang tua akan berbicara demi demikian. Bagaimana seorang anak tetap tidak taat kepada kedua orang dua. Durhaka apa Berbeda sisi kedua. Dia sudah repot anaknya. Mungkin repot ya, namun masih ada kesempatan ya capek. Orang tuanya dalam keadaan lumpuh. Kepengen berjalan menuju masjid tidak bisa. Bagaimana anak terpaksa dia harus walaupun capek menuntunnya. Ini capek. Nah, namun ini bagaimana wajib ketika anak itu mampu mampu. Enam. Lah ini para kalau Jadi harus dilihat dari sisi-sisi da, dalil. Enam. Tidak perkaranya enteng utawa ora en, enteng. Barakallahu fikum. Ini suatu contoh. Dan apalagi yang lainnya kalau itu sifatnya orang lain. Enam. Sifatnya orang orang lain ya. <coughs> Maka inilah Islam Mengenal Islam harus dengan dalil. 6. Apa artian Islam? 6. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Maka beliau mau memaparkan tentang setelah kita mengetahui konsep di dalam beragama. Yakni seorang apabila ingin melaksanakan suatu ketaatan apapun bentuknya yang itu betul-betul dia harapkan pahalanya di sisi Allah, maka harus didasari dengan dalil. Dalil itu apa? Kalau dalam agama dalilnya apa? Dalilnya Alkitab dan Sunnah. Al-Quran dan sun, Sunnah. Barakallahu fikum. Maka marilah kita melihat penjelasan beliau. Wahuwa dan Islam adalah, nah sekarang. Islam tadi mengenal agama Islam ini dengan dalil. Apa itu Islam? Wal Islamu huwal istislamu lillahi bitauhidi. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam adalah meng yakni istislamu lillah berserah diri kepada Allah bitauhid dengan kita mentauhidkannya. Walingkiyadu lahu bitta'at dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu dan bersih berlepas diri minasyirki dari perbuatan syirik wa ahlihi dan para pelaku kesyirikan. Inilah yang namanya Islam secara hakiki. Nah, diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah. Al-Islam, Islam secara bahasa tetembungan artinya yakni al-istislam adalah berserah di diri. Au al minal musalamah atau dari musalamah artinya adalah musalamah wa huwa tarkul munazaah yaitu tidak ngeyel meninggalkan pembantah meninggalkan sifat membantah Nam ini Islam Islam adalah bentuk ketundukan Islam bentuk menyerahkan diri. Islam bentuk kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada padanya kita membantah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dikala itu menjadi sebuah agama. Yang terkandung padanya rangkaian-rangkaian ibadah. Maka kewajiban kita ia menerima. Menerima dengan penuh kepasrahan. Maknanya ya kita sudah kita mendengar ini tuntunan yang benar, dalilnya jelas, kita terima. Apa mampu, perkara mampu atau tidak itu nanti dulu. Nah, yang mampu kita laksanakan, yang tidak mampu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah bisa memberikan kemampuan. Suatu contoh, seorang Nam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia itu bertauhid. Kalau terjadi sesuatu maka hendaknya engkau memintanya hanya kepada Allah. Berserah dirinya hanya kepada Allah. Memohonnya, mencari solusinya hanya kepada Allah. Maka dia benarkan. Dia yakini satu contoh yakni bagaimana solusinya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan baginya solusi jalan keluar. Sehingga ketika Anda menghadapi sesuatu, hidup saya susah, rezekinya seret, keluarganya kacau, terus dan seterusnya seterusnya, minta nasihat kepada seorang alim dinasehati ittaqillah bertakwalah kepada Allah perbaiki ibadah Anda perbaiki tauhid Anda dan seterusnya mungkin secara akal dia mana mungkin wong sekarang yang saya butuhkan rezeki uang kok saya suruh bertak bertakwa nah kok saya suruh bertakwa takwa itu ya saya harus sholat saya harus zakat Padahal sholat tidak boleh dijadikan tujuan mencari uang ya. Lah itulah orang takwa ikhlas. Bagaimana lah ini? Namun hati kita harus menerima dulu. Pertama harus kita menerima hatinya, pasrah kepada Allah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah diberi ketakwaan. Ternyata ketakwaan tadi setelah dia pelajari hakikat sebuah takwa, beramal taat kepada Allah dengan dasar yang benar meninggalkan maksiat kepada Allah dengan dasar ilmu yang benar pula. Lah inilah ketakwaan. Sehingga dia mau beramal. Oh iya, ternyata saya rezekinya susah karena perbuatan dosa saya sendiri. Saya pernah etang-etung etang-etung layani tiping golek batis sepetil. Ternyata malah ada unsur penipuan. Ini mungkin sebabnya akhirnya menjadikan gagal semua usaha. Nah, dia mencari-cari, mengkoreksi dan terusnya, oh memang saya kurang bertakwa. Lihatlah, kurang ber, bertakwa. Lah ini tadi, sehingga barakallahu fikum, di sini seorang yang istislamulillah, yang Islam harus dia istislamulillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal lahu bitta'ah dan ingkiat kepada Allah dengan penuh ketaatan, bukan dengan keterpaksaan semata. Karena muslim secara bahasa adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah baik taat ataupun terpaksa ini mus muslim. Nah, jadi istilah Islam ada dua. Islam bimakna am dan bimakna khas. Islam bimakna am adalah menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah. Kalau seandainya ada orang kafir mengatakan saya juga Islam kok. Islam secara bahasa. Nah, yang Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 83. Allah Ta'ala berfirman walahu aslama man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun dan segala sesuatu di langit dan di bumi hanya bisa pasrah menerima ketentuan Allah ya dan semuanya tunduk kepada Allah orang yang kaya kaya apapun Allah kendaki padanya sakit kira-kira dia bisa menolak atau tidak nah itulah Islam secara bahasa semuanya pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terpuji Islam semacam ini? Tidak terpuji. Yang terpuji adalah Islam yang dia menjadikan kepasrahannya tadi disalurkan dengan dia bertauhid kepada Allah dan menjadikan dia tunduk serta patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan serta menjadikan dia mau berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Sehingga di sini Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tiga tiga kategori yang harus kita perhatikan di dalam Islam. Yang pertama kepasrahan kita, ketundukan kita Nah, kepasrahan kita, keberserah dirian kita kepada Allah. Kita menerima atau tidak dengan aturan Allah. Nah, seorang sholat, saya menerima sholat. Nah, dia menerima dengan penuh cinta, maka ini yang pertama. Seandainya ada seorang sholat, namun dia benci kepada syariat sholat, saya sebetulnya benci banget jenora senang banget karo sholat. Agi anak-anak dolan diceluk Allahu Akbar. Agi anak-anak turus limutan diceluk Allahu Akbar. Sebel banget jani. Nah, demikian ya. Maka yang seperti ini bahaya. Walaupun seandainya dia melakukan sholat terancam dengan kekufuran. Nah, terancam dengan keku, kekufuran. Karena hatinya tidak menerima. Lihatlah. Nah, dan yang kedua, hendaknya dia di dalam melaksanakan ketaatan adalah dengan penuh ketundukan. Alingkiyatu lahu bitta'ah bi fi'lil ma'murati minat ta'ati wa fi'lil khairi wa tarkil manhiyatil munkarat ta'atan lillah wabtigha'an wajhahu. Yaitu dia melakukan, melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah ini dia dasari sebagai bentuk taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah didasari dalil, oh ini larangan Allah, saya taat kepada Allah. Nah, dan demikian pula dia diringi dengan ibtigha'an wajihi, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melihat wajahnya langsung dan berharap-harap dengan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi. enam Dan tidak cukup demikian. Seorang sudah pasrah, tunduk. Yang ketiga juga harus ada pada seorang muslim. Al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Tidak cukuplah yang penting saya nggak syirik, tidak. Namun harus dia berlepas diri benci, memusuhi dan menjauhi bersih dari perbuatan syirik serta pelaku kesyirikan. Nah, dua poin. Bersih dari syirik tidak cukup. Nah, namun harus dia juga berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Nah, hal ini telah dicontohkan oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dikala beliau harus berbuat tegas, bersikap tegas kepada bapak dan keluarga serta saudara-saudaranya dan kaumnya yang mereka terjatuh kepada perbuatan syirik. Yang Allah abadikan sebagai suri toladan yang terbaik bagi kita. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Laqad kanat lakum usfatun hasanatun fi Ibrahim walladzina mahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah lihatlah sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa itu? Tatkala mereka menyatakan kepada kaum mereka ada padanya keluarga mereka yang tidak taat kepada Allah. Mereka mengatakan inna buro'a uminkum kami berlepas diri, kami menjauhi, kami tidak mau ikut-ikutan terhadap diri-diri kalian. Walladzina ta'buduna min dunillah dan perbuatan kalian juga yang membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada pelakunya dan juga kepada perbu perbuatannya. Tidak cukup sekedar perbuatannya. Nah, Kita berlepas diri bersih, tidak ikut-ikutan, tidak membantu, tidak menolong. Itulah yang harus kita lakukan. Ini yang kata Nabi Ibrahim, wabada bainana, mulai sekarang telah terang permusuhan antara kami dan kalian hingga ke selama-lamanya sehingga kalian mau beribadah kepada Allah satu-satunya yaitu bertau bertauhid. Inilah hakikat agama Islam yang mengharuskan kita terkena konsekuensi secara global tiga perkara. Berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, Nah, berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, bersih dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Dan di sana bagaimanakah mengenai lebih dalam tentang agama Islam, rukun-rukun dan syariat-syariatnya akan disampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum dan juga tambahan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.